wa taala dan selalu beriringan dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan hal ini sebagaimana dalam firman Allah surah nisa ayat 36 Allah azza wa jalla sampaikan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a Wabil walidaini ihsana. Ibadahlah kalamai manusia kepada Allah dan jangan kesekutukan Allah dengan apapun. Dan pada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Demikian pula diulang oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Isra Allah Taala berfirman Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana dan telah wasiatkan kepada kalian Allah taala telah wajibkan Allah kepada kalian manusia supaya kalian hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun wabil walidaini ihsana dan pada kedua orang tuamu berbuat baiklah bahkan hadirin Allah merinci dalam ayat ini Ima yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma terlebih bila mana orang tuamu dua-duanya atau salah satunya bersamamu hidup dalam asuhanmu maka jangan sekali-kali engkau bentak dia engkau hardik dia engkau katakan kata-kata kasar dengan mengatakan uff kepadanya. Ini larangan Allah. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Bahkan Allah katakan wa kullahuma kaulan karima. Ucapkan olehmu pada kedua orang tuamu ucapan-ucapan yang mulia dan Allah perintahkan dalam sisi lain wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah engkau rendahkan sayapmu supaya engkau rendah diri di hadapan orang tuamu bersikap andap asar santun dan lemah lembut pada kedua orang tuamu wala tanharhuma jangan sekali-kali engkau menghardik kedua orang tuamu wa lahumā rabbirhamhumā kama rabbayani saghira dan ucapkan doa untuk orang tuamu ya Allah rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasuh aku memelihara aku sejak aku kecil hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Sungguh Allah sebutkan ini karena betapa agungnya hak kedua orang tua kita dan Allah jadikan sebagai sebab lahir kita ke dunia adalah mereka orang tua kita. Allah sebagai pencipta kita, maka Allah punya hak yang utama dan pertama harus kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ibadah hanya kepada Allah semata dan kita tidak menyekutukannya. Adapun orang tua kita, kita wajib untuk senantiasa taat padanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah dan titah orang tua wajib kita laksanakan. Selama itu bukan maksiat kepada Allah sebab Nabi SAW sampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq tidak diperkenankan kita taat kepada makhluk dalam maksiat kepada pencipta itu Allah taala sekalipun itu orang tua kita namun Allah tetap membimbing kita seperti dalam surat Luqman Allah telah tegaskan lebih rinci lagi wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn Allah sampaikan dan kami telah wasiatkan pada segenap manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tuanya terlebih ibunya yang telah berjasa besar yaitu telah mengandungnya selama sekian bulan namanya dalam keadaan lemah fisik ibu bertambah lemah seiring dengan besarnya kandungan dalam perutnya sampai melahirkanmu kemudian menyusuimu dan menyapihmu fi amaini setelah engkau dua tahun umur sehingga Allah ingatkan jasa ini dan Allah katakan anishkurli wali walidaik supaya engkau syukur padaku yakni kepada Allah dan supaya engkau juga kemudian syukur pada kedua orang tuamu Ingat hadirin, tidaklah diterima syukur kita kepada Allah kecuali kita bisa syukur pada kedua orang tua kita. Amalan-amalan soleh kita akan bermanfaat bagi kita kalau kepada orang tua kita kita jaga untuk dapat ridho mereka. Maka hadirin kata Allah, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi" Ma laysa ilmun fala huma Sampai pun ketika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain, jangan kau taati karena ini maksiat. Namun sisi yang lain wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sisi lain engkau tetap pergauli kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya Wattabi sabila man anaba ilayya kata Allah tetap engkau ikuti jalan orang-orang yang kembali padaku. Jalan orang-orang yang beriman. Kamu muslimin jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah. Pernah beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi bi khairi suhbati?" Ahakun nas bi khairi suhbati ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulanku secara baik mendapatkan baktiku dia maka dijawabnya oleh beliau adalah ummuka ibumu ditanyakan lagi siapa yang kemudian ya Rasulullah ibumu siapa lagi ya Rasulullah ibumu sampai tiga kali baru ditanyakan yang keempatnya abaka bapakmu ini menunjukkan betapa besar ibu punya jasa bertaruhkan nyawa mengeluarkan kita bersimbah darah demi kita rela ibu mengandung kita sehingga hadirnya dimulakan Allah kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin seorang anak bisa balas budi baik orang tuanya ibunya terutama kecuali dia dapati orang tuanya sebagai budak lalu dia beli dan dia bebaskannya Ingat hadirin, hak orang tua kita wajib kita taati. Junjung tinggi perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Kedua, kita wajib tahu kirul ikhtiram. Wal ikhtiram kita wajib memuliakannya, menghormatinya. Dengan kita andap asor di hadapannya, meredah diri padanya. Sepenyak Allah katakan, wahfid lahumajana janahadzulli. Minar rahmah, rendahkan sayapmu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hadirin yang dimulakan Allah kita diperintah berbuat baik kepada orang tua kita dengan lisan kita mendoakan buat mereka kebaikan, mengucapkan kata-kata yang baik yang menyenangkan. Begitupun dengan perbuatan. Kita adab asor rendah diri di hadapan orang tua, kita merendah diri dan memuliakannya ini adalah perintah dari Allah dan bentuk ibadah karena apa hadirnya dimulakan Allah Allah menyatakan wala taqul lahuma uf wala jangan sekali-kali engkau bentak orang tuamu dengan mengatakan uf ucapan yang bikin orang tua tersinggung atau marah dan jangan engkau hardik kedua orang tuamu. Apalagi sampai kau usir, apalagi sampai kau pukul. Sungguh ini anak durhaka kalau sampai seperti itu. Dan Allah murka kepada anak yang durhaka. Ketiga hadirin, kita doakan kedua orang tua kita. Walaupun mereka masih hidup, walaupun masih hidup doakan selalu. Doakan bagi kedua orang tua kita agar mendapatkan rahmat Allah selalu. Agar mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Agar mendapatkan keselamatan dan penjagaan Allah. Agar dapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Agar mendapatkan kesalehan. Kita doakan agar orang tua kita kalau diberi panjang umur dan dalam keadaan taat kepada Allah. Menambah amal ibadahnya. Sehat badannya tidak merepotkan kita anak-anaknya. Doakan orang tua kita kalaupun ajal datang dengan husnul khotimah. Agar Allah masukkan ke dalam jannah. Agar Allah selamatkan dari azab neraka. Doakan kedua orang tua kita dan itu ringkas dalam doa yang Allah ajarkan dan Rasul sampaikan. Kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang mencakup diri kita dan orang tua kita, kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Kaum muslimin yang keempat hendaknya anak senantiasa tarwi anhuma wa idkhal surur alaihima membuat lapang dada orang tua, membuat senang orang tua, ini wajib kita semuanya. Kepada orang tua kita jangan bikin susah hati. Jangan bikin sedih. Jangan bikin sempit jiwa. Namun berilah orang tua agar lapang dadanya. Agar dia senang jiwanya. Bahagia hatinya. Sungguh hadirin amal yang Allah sangat cinta. Memasukkan rasa senang di hati seorang muslim. Apalagi kita memberikan kesenangan pada hati orang tua tentunya ini adalah merupakan kebaikan yang besar. Kelima, jangan lupa kita senantiasa berusaha untuk menyanjung orang tua kita, untuk kita menyebut kebaikan-kebaikan mereka, agar mereka senang dengannya, ridho kepada kita karenanya, dan kita pun memang tulus memuliakannya, mencintainya. Hadirinya dimulakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup kita bersama mereka jangan lupa musyawarahkan urusan kita dengan mereka minta fatwa petunjuk orang tua minta arahan orang tua supaya kita dapat ridhonya doa restunya karena sungguh doa orang tua ini amat sangat besar nilainya bagi kita kata Rasulullah SAW ada tiga orang yang doanya tidak pernah Allah tolak yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir dan doa orang tua. Kita manfaatkan orang tua kita hadirnya dimuliakan Allah. Kemudian jangan lupa kita beramal soleh bersodakoh untuk orang tua kita. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan keberkahan dalam hidup kita bersama orang tua kita dan kita selamat. Selamat hadirinnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahal bin Mu'ad radhiyallahu an beliau Rasul sallallahu bersabda man barra walidahi tubalahu zadallahu fi umrihi siapa orang yang dia bisa berbakti pada kedua orang tuanya maka kebahagiaan Allah berikan padanya Allah akan tambahkan panjang umur baginya Namun sebaliknya kata beliau dalam doa atau dalam hadis yang lain, rohimaan rohimaan celaka.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 hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menuturkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin lahu abwan fayusbihu wa huwa muksinu ilaihima illa fataha lahu babani minal jannah wala yamsi wa huwa muksinun ilaihima illa fataha baban minal jannah wala sahitu alain wahidatun minhuma fardul azza wa jalla hatta yarda beliau sampaikan kepada kita tidak seorang muslim pun yang di pagi hari ia dapati kedua orang tuanya lalu ia berbuat baik pada keduanya itu ibarat pintu dua pintu yang dengannya Allah bukakan pintu ke dalam surga Allah Allah bukakan baginya dua pintu dari pintu surga Allah. Dan tidak pula sore hari ia dapati orang tuanya. Lalu ia berbakti dan berbuat baik padanya. Melainkan Allah bukakan dua pintu surga baginya. Begitupun kalau satu orang tuanya. Dia dapati satu pintu terbuka baginya. Begitulah ya barakallahu fikum sehingga Allah ridha dengannya. karena kebaikan dia pada kedua orang tuanya. Kaum muslimin jamaah yang dimulakan Allah. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis dari Abu Said Malik bin Rubaiah As-Sa'idi dia berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah saat kami berduduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jaa rajul min Bani Salamah tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah dan bertanya Ya Rasulullah hal baqi alayya min birril walidayya syai'un abarruhuma bi ba'da mautiha apakah masih ada kewajiban kita anak berbakti pada orang tua kita setelah setelah keduanya wafat setelah dua meninggal dunia maka beliau menjawab, "Na'am, iya." Yaitu as-salatu alaihima. Wajib anak menyolatkan kedua orang tuanya, mendoakan untuk orang tuanya, dan berikutnya wasilaturrahim rahim la silatu laka ila min kibaliha wajib anak menyambung silaturahmi dengan saudara dari orang tuanya yang tidak nyambung ke saudarinya tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan saudara bapa maupun ibu yang telah meninggal dunia. Dan yang berikutnya ikramu sadiqihima, wajib memuliakan teman-temannya. Sehingga hadirin, terus berlangsung kewajiban kita bakti pada kedua orang tua. Dan itulah yang Allah perintahkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbuat baik agar terus kita bisa dapatkan pahala darinya. Semoga hadirin Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya untuk kita berbakti pada kedua orang tua kita dan jangan lupa bimbing mereka doakan mereka agar kelak bisa bersama di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين